Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din, azan wa Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana sekarang kita masih berada pada hadis yang kedua. Dan hanya ingin menanyakan saja apakah masih ingat hadis yang kedua? Kalau masih ingat, bacakan secara sempurna mulai dari awal hingga akhirnya antum yang keras suaranya enggak perlu berdiri tapi keras suaranya. Bismillah. Naam ahsan tabarakallahu fikum. Insyaallah taala besok ya, yang membacakan hadisnya antum ya, siap-siap besok suara yang keras, lantang, tegas upayakan tidak ada salahnya. Nah, hadis yang kedua, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, besoknya lusa antum. Ya, siap-siap ya. Nah, berikutnya nanti kita lihat lagi siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, barakallahu fikum. Qala Al syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Ar-ruknu ar-rabi'u itu ya. Naam. Rukun yang keempat al-imanu bir-rusuli. Beriman kepada segenap para rasul. Beriman kepada segenap para rasul. Fatu'minu bir-rusulillahi min awwalihim ila akhirihim. Maka engkau beriman kepada utusan-utusan Allah sejak awal mereka sampai akhir mereka. Dan sudah kami jelaskan berkali-kali, Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Adapun Adam alaihissalam nabi, bukan rasul. Oleh karena itu tidak ada yang namanya kontradiksi atau bertabrakan. Kalau ada yang ngomong, masa sih Nuh adalah rasul pertama kali? Lah Nabi Adam duluan siapa? Kita katakan duluan duluan Nabi Adam. Namun nabi walam yakun rasulan. Beliau adalah nabi dan bukan rasul. Namun Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuhun alaihi salam. Mahum. Harus ada lafad Rasul pertama kali untuk penduduk bumi. Karena ada juga Rasul apa? Malaki. Rasul dari kalangan malaikat. Mahum. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Man sammallahu wa man lam yusammi minhum. Baik nabi yang Allah taala kabarkan namanya ataukah nabi yang tidak disebutkan namanya di antara mereka. Jadi kita mengimani secara apa? Global kalau yang tidak disebutkan namanya. Tu'minu bihim jami'an. Engkau mengimani semuanya. Nah, mengimani semuanya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Ikut lihat itu. Naam. Faman jahada wahidan faqad jahadal jami'. Maka barang siapa yang menentang satu saja, mengingkari satu saja, sungguh dia telah mengingkari semuanya. Jadi dia tidak beriman satu nabi saja, Aku nggak beriman dengan Nabi Musa. Itu berarti dia apa? Mengkufuri semua nabi. Padahal satu ya, yang dia tidak beriman. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa yakunu kafiran dan pelakunya kafir. Allahul musta'an. Walau aman Nabi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim yakunu kafiran. Kalau seandainya dia mengimani sebagian mereka dan mengkufuri sebagian yang lainnya, maka apa? Maka dia pun kafir. Nah, terus bagaimana imani semuanya? Jumlatan wa tafsila. Secara global dan secara terperinci diimani semuanya. Paham? Naam. ladzi yu'minu bihim wa yakfuru bi Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam kal yahud. Maka orang yang beriman dengan para nabi namun dia kufur kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam seperti orang Yahud bahwa kafir, maka dia kafir. Hati-hati. Karena orang Yahud aja apa? Lancang kan kemarin nuduh apa? nuduh malaikat Jibril pengkhianat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum nuduh malaikat Jibril pengkhianat. Perhatikan. Eh, perhatikan, antum sakit? Eh, perhatikan. Nah, barakallahu fikum, kenapa kok mereka menuduh malaikat Jibril pengkhianat? Kenapa alasannya kemarin? Seharusnya apa? Apa? Kenapa mereka mengatakan malaikat Jibril itu pengkhianat? Seharusnya apa menurut mereka? Kenapa kemarin? Eh? Itu Syiah. Kalau Yahud mereka memusuhi Jibril alaihissalam ya enggak? Karena mereka pengen bahwasanya nabi itu hanya dari Bani Israel. Eh? Dan juga mereka meyakini bahwasanya kalau seandainya yang nurunkan wahyu bukan Jibril, akan beriman katanya. Gaya mereka. Yang kemarin itu kan. Nah, tapi kalau Syiah, nah, mereka benci dengan Jibril karena menurut mereka Jibril itu apa? Nah, mengkhianatnya apa? Risalah. Seharusnya risalah diberikan kepada siapa kemarin? Ali bin Abi Talib, menurut versi Syiah Rafidah dan yang semisal dengan mereka. Allahumma musta'an. Kita lihat sini wa man yu'minu bihim wa yunkiru risalah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan nasara dan barang siapa yang beriman dengan segenap para nabi namun dia mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan nasara seperti orang-orang nasara fahuwa kafirun bil jami' maka dia kafir dengan seluruhnya na'am barakallahu fikum maaf salah ya karena orang-orang nasara pengennya Nabi Isa saja Nabi Muhammad tidak mereka akui kenabiannya kerasulannya Fallahu la yaqbalul iman bil ba'd wal kufra bil ba'd bil ba'dil akhar. Sedangkan Allah taala tidak menerima Nah, beriman dengan sebagiannya dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Hada minat tafriq bainar rusuli. Ini termasuk bentuk perbedaan. Itu termasuk bentuk apa? Memisah-misahkan antara para rasul. Jadi mengimani sebagiannya, mengkufuri sebagiannya. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus semuanya. Jumlatan wa tafsila, secara global maupun secara terperinci. Naam. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika as-sabila ulaika humul kafiruna haqqan." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada Allah dan para rasulnya mereka menginginkan memisah-misahkan, membeda-bedakan antara Allah, memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaqulun seraya mereka berkata kami beriman terhadap sebagiannya dan kami kufur terhadap sebagian yang lainnya. Mereka menginginkan ayat ah, takhdu baina dzalika sabila, mereka menginginkan mencari jalan celah untuk memisahkan antara apa? Allah dan para rasulnya. Maksudnya mereka hanya mengimani sebagian saja. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah benar-benarnya orang kafir. Jadi mereka benar-benar orang kafir itu sudah. Allahul musta'an. Wa awwalul mursalin Nuhun alaihi salatu wassalam. Perhatikan baik-baik. Dan rasul yang pertama kali diutus adalah Nuh alaihi salam. Ammal anbiya'u fa Adamu nabiyyun wa man jaa'a ba'dahu minal anbiya. Naam. Adapun segenap para nabi yang pertama kali adalah Adam. Adam adalah nabi dan orang yang setelahnya datang setelahnya dari kalangan para nabi. Maksudnya rasul pertama kali siapa? Nuh alaihissalam. Nabi pertama kali siapa? Adam alaihissalam. Bedakan ya karena jarak antara nabi Adam alaihissalam dengan nabi Nuh alaihissalam yang disebutkan oleh para ulama dan juga disebutkan dalam penjelasan-penjelasan mereka jaraknya berapa abad kemarin? Antum? Hah? Satu Jarak antara Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Nuh alaihissalam munculnya kesyirikan dan semisalnya jaraknya berapa tahun? Berapa abad? Nah, satu abad kurang. Satu abad kurang nggak? Berapa abad? Tiga? lausan Berapa? Sepuluh. Sepuluh abad. Sepuluh abad berapa tahun? Sepuluh abad berapa tahun? Eh? Seribu tahun. Benar? Eh, na'am barakallahu fikum. Karena satu abad berapa tahun satu abad? Seratus tahun. Ini sepuluh abad jaraknya. Ya, kurang lebihnya seribu tahun jarak antara zaman Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Dulunya perbuatan dosa itu ada, cuman kesyirikan muncul awal kalinya di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Wa illa dahulunya manusia sebelum banyaknya keturunan, sebelum banyaknya manusia kana nasu ummatan wahidah. Dahulunya manusia itu berada di satu agama. Nah, barakallahu fikum, yaitu agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Muncullah kesyirikan zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allahul musta'an. Kita lihat, fa baina Adam wa Nuh alaihi wassalatu was fa baina Adam wa Nuh alaihi wassalamu anbiya. Antara Nabi Adam dengan zaman Nabi Nuh alaihi salam itu ada para nabi. Lakinna awwalar rusuli Nuhun alaihissalam. Ini perhatikan baik-baik ini. Akan tetapi Rasul yang pertama kali adalah siapa? Nuh alaihissalam. Rasul untuk penduduk bumi. Karena malaikat juga Rasul. Dalilnya? Naam. Ja'ilil malaikati rusulan. Uli ajnihatin. Masna wa sulata. Waruba. Syahidnya di dalam ayat tersebut adalah apa? Ja'ilil malaikati rusulan. Zat yang telah menjadikan segenap para malaikat itu adalah utusan-utusan. Jadi para malaikat memiliki apa? Sayap. Semua para malaikat memiliki sayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat, ada yang enam ratus sayap yaitu Jibril alaihissalam. Mahfum insyaAllah ya? Naam. Kita lihat di sini arsalahullahu jalla wa ala ila qaumihi lamma abadus salihin yang Allah taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam nam kepada kaumnya tatkala kaumnya mereka beribadah atau menyembah orang-orang saleh wa akhirahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan yang Rasul yang paling terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada enggak nabi lagi? Orang-orang yang ngaku nabi ada enggak? Eh? Ada. Kalau ngaku nabi banyak. Cuman ada enggak nabi dan rasul setelah Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum eh, walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Eh, bukanlah atau tidaklah Nabi Muhammad itulah bapak salah seorang di antara kalian. Akan tapi beliau adalah rasul dan penutup para nabi. Jadi kalau ada nabi mengaku nabi serta Rasulullah SAW, nah maka kita katakan kata pendusta dia. Paham ya? Pendusta. Apalagi yang mengaku nabi adalah seorang perempuan. Pernah kejadian dahulu atau pernah dengar di Indonesia ada seorang wanita yang mengaku nabi. Nah, barakallahu fiikum, mana juga nggak kenal siapa orangnya, cuma dengar-dengar saja. Nah, barakallahu fiikum, pengikutnya ada, serba putih kata mereka. Allah musta'an, perempuan mengaku nabi bayangkan. Enggak ada Nah, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu nabi pun enggak ada yang nabi perempuan. Ini kok bisa-bisanya ngaku nabi? Allah musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang Rasulullah sabdakan itu benar. Akan muncul nanti setelah aku meninggal salasuna kadzabun. 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yad'i anahu nabi. Masing-masing di antara 30 orang tersebut, nah, mengaku dirinya nabi. Bayangkan hingga saat ini mungkin ada orang-orang yang mungkin nah, merasa punya eh, kedudukan kemudian menerima wahyu misalkan. Akhirnya mengaku dirinya nabi, punya kitab suci atau yang semisalnya Allah musta'an. Tapi kadzabun, mereka pendusta. Nah, di zaman para sahabat ada enggak mengaku-ngaku nabi? Ada enggak? Eh? Ada enggak? Di zaman sahabat ada yang ngaku-ngaku nabi? Enggak ada? Atau? Ada. Ada enggak? Ada siapa namanya? Ada enggak? Ada siapa namanya? Musailimah al kadzab Ahsan ada. Nah, ada zaman para sahabat ada. Nah, mengaku Nabi sudah ada. Musailimah al kadzab diperangi, dikenal dengan Yaumul Yamama. Ya, segenap para sahabat banyak yang terbunuh saat itu, para qurra, para penghafal Al-Qur'an. <clears throat> mereka banyak yang terbunuh. Nah, dalam rangka memerangi siapa? Musailimah al kadzab Nah, mengaku Nabi. Allah musta'an. Kita lihat Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya berarti menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah nabiyun wa rasulun adalah nabi dan rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian beliau termasuk ulul azmi, termasuk ulul azmi. Karena ulul azmi dari kalangan para rasul ada berapa Abdurrahman? 5 atau 6? 5. Sebutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Isa alaihissalam Nabi Nuh alaihissalam Ya Harun? Siapa? Yakub? Eh? Siapa antum? Nabi Musa alaihissalam dikenal dengan ulul azmi. Coba pantunnya ulangi. Pantunnya Fa'isa banuhun Naam barakallahu fikum Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu Fa'isa ya. Fa'isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Nah, ini inti syahidnya ulul azmi itu ada lima tadi. Yang digelari ulul azmi karena mereka sangat kuat sekali ujiannya dan mereka bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Wal imanu bir rusuli kullihim imanun mujmalun. Dan beriman dengan segenap para rasul semuanya, tahu namanya ataukah tidak itu namanya keimanan secara global. Paham ya? Keimanan secara global. Nah, barakallahu fikum. Wal imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassalun. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang dikenal dengan keimanan yang mufassal, yang terperinci. Li'annahu huwa nabiyyuna wa rasuluna. Dikarenakan Nabi Muhammad dikarenakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita dan rasul kita. Fa nu'minu bima jaa'a bihi 'ala tafsil. Maka kita wajib beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah secara terperinci. Paham ya? Wajib. Itu rukun yang keberapa? Yang keempat. Ar-ruknul khamisu, rukun yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Iman terhadap apa? Hari akhirat. Karena kita semuanya pasti akan menghampiri yang namanya hari akhirat. Di hari akhirat tersebut tidak pandang bulu. Semua orang ada, lelaki dan wanita, tua muda, janda, gadis, bujangan semuanya ada di situ mulai dari rakyat sipil hingga pejabat-pejabat negara, pemimpin negara, presiden, DPR, MPR, semuanya ada di situ. Gubernur semua ada di situ. Bupati pun ada juga di situ. Paham ya? Karena semuanya pasti akan apa? Dikumpulkan di padang mahsyar. Di hari kiamat tersebut, di hari akhirat tersebut akan dikumpulkan nam dalam keadaan apa? Telanjang tanpa alas kaki, Ya, Tanpa berkhitan sendiri-sendiri. Paham ya? Dalam keadaan sendiri-sendiri. Enggak ada yang dia itu sama anaknya, sama bapaknya, sama adiknya, enggak ingat semuanya. Karena masing-masing bagaimana caranya selamat. Karena keadaan sangat ngeri sekali. Matahari di saat itu didekatkan saudara satu mil, kurang lebih satu kilo setengah. Ngeri sekali. Nah sekarang kalau musim kemarau, yang kita nggak tahu jaraknya berapa matahari, menyengat nggak rasanya? Menyengat panas. Ini satu mil bayangkan. Allah musta'an. Tentunya kita semuanya butuh amalan yang naam, amalan yang saleh, amalan baik agar kita terselamatkan. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, sebabnya karena amalan-amalan tadi. Kita lihat. Ar-ruknul khamis rukun yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamah. Yusama al-yaumal akhir. Perhatikan baik-baik ini Beriman dengan hari akhirat yaitu maksudnya hari kiamat. Dinamakan hari akhirat kenapa hari akhir? Li'annahu ba'da dunia karena setelah dunia. Kita semuanya sekarang di alam mana sekarang kita ini? Di alam dunia. Setelah dunia ada dunia lagi enggak? Enggak ada. Setelah dunia ya alam akhirat. Ngambarkan alam barzah, kuburan itu sudah dikenal dengan awalu manazil akhirah. Ya kan? Awalu manazil akhirah. Awal permulaan dari akhirat ya di kuburan itu. Nah, semuanya akan masuk ke situ. Semuanya akan nah barakallahu fikum nam mengalami yang namanya hari akhirat tersebut. Semuanya. Dinamakan hari akhir kenapa? Dikarenakan setelah dunia. Oleh karena itu Rasulullah termasuk doa yang sangat bagus. Beliau mengatakan dan na barakallahu fikum mengucapkan Allahumma la 'aisha illa 'aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan akhirat. Di dunia ini semuanya sirna, mobilnya hangus, hartanya habis, eh? keluarganya pun ditinggalkan, rumah mewah ditinggalkan, gak ada sama sekali yang dibawa ke kuburan. Kalau sudah dikubur apa yang menyertai dia? Nah, kain kafan. Kemudian yang menyertai dia menyelamatkan apa tidak amalannya. Apa maksudnya ya? Yang dibawa kain kafan, beli baju mewah-mewah misalkan, harganya mahal-mahal, eh, berfoya-foya, mobilnya pun juga tidak pandang harganya misalkan. Tapi kalau di kuburan cuman kain kafan yang dia bawa. Kain kafan, atau kain kafan untuk Nah, mori istilah bahasa Jawanya. Kain mori yang warna putih itulah yang akan dia bawa nanti. Tapi yang menyelamatkan bukan morinya itu, amalannya. In khairan fa khairan wa in fa syarrun. Kalau amalannya baik dapat baik juga. amalnya jelek dapat kejelekan. Allahumma musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Kita lihat di sini. Wa yusamma yaumal qiyamah liqiyamin nas fih. Dinamakan hari kiamat kenapa sih? Dikarenakan berdirinya manusia di hari tersebut. Min kuburihim, berdiri, bangkit dari kuburan mereka li rabbil alamin menuju pada Rabb alam semesta. Semuanya akan bangkit semuanya, dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri tanpa berkhitan. Sudah kita sebutkan tidak pandang bulu ya, mulai dari rakyat sipil hingga pemerintah, pemimpin pusat hingga presiden, raja pun dibangkitkan semuanya. Eh, di situ semuanya terkumpul. Eh, tidak lagi mengenal adil atau tidak adil. Paham ya? Bagaimana caranya selamat di situ? Nah, barakallahu fikum. Semuanya dikumpulkan jadi satu. Yang dulu demo teriak-teriak pun ada di situ juga. Nah, barakallahu fikum jadi satu rakyat sipil, RT, RW, Pak Dukuhnya, eh? kemudian apa kepala desanya, gubernurnya, bupatinya, Pak Samatnya, nah presidennya jadi satu semuanya. Na'am barakallahu fikum untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini barakallahu fikum Wa yusamma yaumal qiyamah liqiyamin nas fihi min quburihim li alamin. Dinamakan hari kiamat karena manusia bangkit dan berdiri dari kuburannya menuju Rabb semesta alam. Wa yusamma yaumal ba's dinamakan hari kebangkitan li'anna nas yub'atsun fi min quburihim. Karena manusia semuanya dibangkitkan dari kuburan mereka. Eh? diulang kembali, cetak ulang kembali. Ini disusun kembali karena ada salah satu anggota tubuh mereka yang tidak hancur yaitu tulang ekor. Paham ya? Tulang ekor enggak hancur. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam ya'kulu turab illa ajbad dana. Nam fi minhu khuliq wa fihi yurakkab. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, semua bani Adam itu nanti kalau di kuburan akan dimakan oleh tanah semuanya. Nah, ini hukum global ya, kecuali orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan peperangan, itu mungkin Allah telah wujudkan dalam keadaan utuh. Dan kami menyaksikan saat itu di Damas, itu saudara kita, walhamdulillah yang berperang malam Syiah Rafidah saat itu, enam kurang lebihnya hampir setahun dikubur bayangkan. Datang banjir waktu itu, kemudian ada beberapa kuburan terbongkar. Nah, ternyata setelah kita bongkar satu persatu masih utuh jasadnya. Masya Allah, kita saksikan yang terputus badannya juga masih utuh badannya. Nah, yang berjenggot lebat masih ada jenggotnya juga. Nah, barakallahu fikum yang meninggal eh barakallahu fikum dalam keadaan kaku karena megang senjata masih bentuknya seperti itu juga. Masya Allah. Kemudian yang masih nah kalau fikum hatta darahnya masih ada. Darahnya itu masih ada. Ini termasuk apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa illa hukum global semua Bani Adam ketika meninggal dunia di kuburan tersebut apa? Dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Kecuali apa? Tulang ekor. Nah, dari tulang ekor itu nanti akan diciptakan akan sun kembali. Karena makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya akan mengalami kesirnaan akan mengalami kehancuran kecuali berapa? Delapan saja. Sebutkan pantunnya. Eh, pelan-pelan. Naam. Wa arwahun Nah, delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Di antaranya tulang ekor. Samaniyatul hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. Delapan makhluk eh, yang tidak mengalami kepunahan. Adapun sisanya pasti akan sirna dan akan punah. Apa delapan makhluk tersebut? Wal arsyu. Al arsh wal kursi. Kursi. Wa narun. Wa jannatun. Surga neraka. Wa ajbun tulang ekor wa arwahul ruh kadal lauhi wal qalam, lauhin mahfud dan pena. Itu makhluk-makhluk yang tidak mengalami kepunahan. mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wasakumullah dari dinamakan yaumul ba's karena manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Wa yusamma an nusur Kenapa dinamakan an nusur Wan nusur huwal ba's sama. an nusur itu maknanya al-ba's dibangkitkan. Karena ketika Dibangkitkan itu bergerombolan, banyak manusia. Lelaki dan wanita bercampur baur, telanjang. Eh, Abdurrahman, laki-laki perempuan telanjang. Jadi satu di situ. Nah terus bagaimana nanti kalau misalkan ada yang melihat sebagian yang lainnya? Kan telanjang. Tengok kanan, tengok kiri, ada nggak kira-kira? Sempat nggak? Nggak sempat. Karena ada hadisnya, enam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi waktu itu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nanti kalau sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, innal amra ashad min an yanzura ba'dhum ala aurati ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih ngeri. Eh, sekedar menyempatkan sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya, enggak sempat sudah. Nengok kanan kiri itu enggak sempat. Karena di situ nanti keadaannya sangat ngeri sekali. Bagaimana caranya selamat? Bagaimana caranya menghadapi dan juga mendapatkan na'am barakallahu fikum balasan yang baik. Seperti itu. Nah, memang rezeki kalian ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Falahu asma'un katsiratun mimma yadullu ala 'azamatihi. Maka yang namanya hari akhirat memiliki nama-nama yang banyak yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya keagungan hari akhirat tersebut. Semuanya akan kembali ke sana. Semuanya akan kembali ke mana? Ke akhirat. Dunia hanya tempat sesaat saja singgah sesaat saja. Jangan sampai terpetik di benak kita dunia itu sebagai tanah air selama-lamanya, jangan. Karena orang yang cerdas, orang yang cerdas, nah dia akan apa? Akan bisa berpikir bahwa dunia ini hanya bagaikan apa? Bagaikan samudra lautan. Nah, samudra lautan. Nah, dia berpikir menjadikan amalan-amalan saleh sebagai apa? Perahu untuk menyeberangi samudra tersebut. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pepatah yang dinukilkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan masih ingat pantunnya Innalillahi ahsan Na'am barakallahu fikum. Na'am itu pantunnya yang sudah kita lewati semuanya. Innalillahi ibadan futana. Talaqud dunya wa khawful fitana. Artinya sesungguhnya Allah taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Abdurrahman? Sakit? Ayo, perhatikan. Naam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas dan cerdik. Mereka menceraikan dunia karena takut dengan apa? Fitnah. Takut dengan fitnah. Dunia ini fitnah kalau orang enggak tidak nah barakallahu fikum bisa menempatkan pada tempatnya. Nah, kemudian apa? Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Mereka memperhatikan dunia. Ternyata mereka mengetahui dunia itu bukan apa? Bukan tanah air tempat tinggal selama-lamanya. Nah, kemudian apa? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Akhirnya mereka menjadikan dunia ini bagaikan apa? Bagaikan samudra, lautan. Dan mereka apa? Menjadikan amal amal soleh sebagai perahunya untuk menyeberangi. Jadi permisalan dunia ini hanya sesaat saja. Setelah dunia nggak ada dunia lagi. Oleh karena itu jangan sekali-kali terpetik di benak kita ambisi fokusnya dunia jangan, tapi akhirat. Target kita adalah akhirat. Nah, barakallahu fikum. Kalau target kita akhirat, dunia akan dapat. Tapi kalau target kita dunia belum tentu dapat akhiratnya. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, enggak perlu khawatir. Antum ketika usia muda seperti ini, nah barakallahu fikum belajar mencari ilmu, enggak perlu khawatir nanti kalau sudah nikah bagaimana, kerjanya bagaimana, makan apa. Enggak usah khawatir. Semua sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Masa kurang percaya lagi? Paham ya? Ditetapkan semuanya. Bahkan kita ketika masih di kandung badan, eh, kita berada di kandungan ibu kita. ngam ketika sudah na'am barakallahu fikum ditiupkan roh eh, di dalam ke dalam janin tersebut Allah telah perintahkan malaikat untuk mencatat apa? rezekinya, amalannya, matinya kapan. Orang yang sengsara atau orang yang bahagia? Tercatat belum? Tercatat. Sebelum kita dilahirkan sudah tercatat. Nah, rezekinya si fulan, si alan. Mahfum salah ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi Allah taala na'am telah menetapkan takdir dari makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Dengan jarak 50 ribu tahun. Ikhwani fi din azzani azakumullah kita lihat di sini wal imanu bil yaumil akhir huwa tasdiqu bi wa wuku'ihi beriman terhadap hari akhirat maksudnya adalah membenarkan tentang kejadian dan akan terjadinya hari kiamat tersebut. Summal istidadulahu kemudian bersiap-siap untuknya. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat datang?" Apa jawaban Rasulullah? "Apa yang kamu persiapkan untuknya?" Kamu sudah punya persiapan apa kok nanya-nanya? Paham ya? Rasulullah mengatakan seperti itu karena hari kiamat itu bukan perkara yang kecil, besar Na'am barakallahu fikum ma'adatalaha. Apa yang kau persiapkan untuknya? Kok nanya-nanya kapan hari kiamat datang? Na'am barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sekedar na'am barakallahu fikum mengetahui hari kiamat datangnya kapan, terjadinya bagaimana, kemudian tanda-tandanya apa? Bukan, tapi persiapan itu yang paling inti. Persiapan. Na'am barakallahu fikum karena sebaik-baik perbekalan apa? Ketakwaan. Paham ya? sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Naam fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan berbekalah kalian. Carilah bekal kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah apa? ketakwaan. Paham ya? na'am barakallahu fikum seperti itu karena memang butuh perbekalan, bukan semata-mata mengenal hari kiamat saja. Di hari kiamat tersebut, na'am barakallahu fikum tidaklah apa? terjadi hari kiamat melainkan apa? Melainkan nah barakallahu fikum manakala nah di muka bumi ini tinggal orang-orang jahat saja. Tidak ada lagi kalimat la ilaha diucapkan. Paham ya? Semua di orang-orang jahat. Ahlus sunnah kemana? Tenggelam. Hah? Kenapa? Sudah meninggal duluan. Semuanya atau bagaimana kisahnya? Hmm? Naam ahlu sunnah, mukminun, muslimun, semuanya meninggal sebelum hari kiamat terjadi. Yaitu ketika apa? Setelah terjadinya Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj, Ya. Na'am barakallahu fikum. Ya. Setelah itulah Allah Subhanahu wa taala kirim yang namanya angin. Angin tersebut sangat lembut sekali, sehalus sutra. Na'am barakallahu fikum, selembut sutra. Kemudian setiap orang mukmin yang mencium angin tersebut wafat seketika dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah orang-orang jahat di muka bumi. Tidak lagi diucapkan la ilaha illallah hingga Ka'bah yang semula dilindungi dihancurkan oleh seorang jahat dari Habasyah siapa namanya? Huh? Duh. Du Sokotem. Dikit lagi. Sudah nyerempet. suwai kotain Bukan sukotain, suwaikotain. suwai suwaikotain. Nah, orang yang memiliki dua betis kecil. Disebutkan itu ciri-cirinya ngeri sekali, pendek, kecil, hitam, tapi bisa menghancurkan karena nggak ada lagi kalimat tauhid disebutkan. Eh? Nah, semuanya orang jahat. Yang namanya semua orang jahat nggak ada yang menyelamatkan membela Ka'bah Baitullah Haram. Itu pun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang semula dahulunya ketika hendak dihancurkan oleh tentara yang dikenal tentara apa? Tentara gajah. Jadi pimpinnya siapa? Abroha. Nah, barakallahu fikum Allah taala masih selamatkan. Nah, barakallahu fikum Abroha eh, mengendarai gajah yang paling besar. Nah, gajahnya siapa namanya? Gajahnya siapa namanya? Mahmud Hasan. Namanya Mahmud. Sebutkan dalam kisahnya itu ya. Di dalam sejarahnya itu, eh, gajahnya Abroha namanya Mahmud. Nah, barakallahu fikum yang jelas seperti itu. Nah, tentara gajah pun naam kocar-kacir mereka karena Allah Subhanahu wa taala apa? Naam kirimkan kepada mereka burung-burung kecil yang sangat banyak membawa batu-batu dari api neraka. Nah, setiap burung tiga batu, di paruhnya satu, di sakarnya dua. Dijatuhkan. Nah, barakallahu fikum yang dari kalangan gajah-gajah dan juga tentara-tentara tersebut, tersebut yang yang terkena batu akhirnya mereka pun hancur bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Allah musta'an. Kemudian Abroha pun hendak lari namun juga meninggal. Naam barakallahu fikum seketika juga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman nanti enggak ada lagi. Nah, karena sudah tinggal orang-orang jahat. Naam yang yang akhirnya apa? Secara mudah Ka'bah Baitullah Haram dihancurkan oleh Dhu Suwaikotain dari Habasyah dari Ethiopia. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Fala yakfi an tusaddiqa bihi wa tadzima bihi bal la budda minal isti'dadillah. Tidak cukup engkau membenarkan adanya hari kiamat. Tidak cukup engkau memastikan hari kiamat akan terjadi. Bahkan harus engkau mempersiapkan untuk hari kiamat tersebut. Mempersiapkan dengan apa? Dengan amalan-amalan saleh, ketakwaan barakallahu fikum. Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah na'am barakallahu fikum bentuk persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Na'am barakallahu fikum. Wa taqdimil a'mal as-salihah dan lebih mengutamakan, mendahulukan amal-amal saleh wat min minal a'malis sayyi'ah dan segera bertaubat dari amalan-amalan yang jelek. Kenapa? Karena kalau orang enggak segera beramal-amalan soleh, kalau sudah datang fitnah, datang ujian, itu enggak bisa lagi dia beramal. Karena sebagaimana yang Rasul sabdakan di dalam hadis yang sahih, riwayat Muslimun dari hadis Abi Hurairah, hadis yang sering antum dengar apa itu? Badirul bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah yang fitnah tersebut, ujian tersebut bagaikan apa? Bagaikan bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Nah, di malam hari yang gelap gulita manusia butuh cahaya untuk bisa menerangi jalan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kata beliau, segerakanlah, kedepankanlah amal-amal saleh dan segera bertaubat dari amalan-amalan kejelekan wal iksar minal hasanat dan juga memperbanyak amalan-amalan kebaikan fa anta tasta'iddu li hadzal yaum maka sungguhnya engkau bersiap-siap untuk hari ini enam hari kiamat li'annahu yaumun la raiba karena hari kiamat adalah suatu hari yang tidak diragukan lagi tentang apa akan keberadaannya semuanya akan dibangkitkan. Yang tidak meyakini hari kebangkitan adalah orang-orang orang-orang kafir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu kul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Artinya, orang-orang kafir mereka beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, mati sudah gitu. Enggak dibangkitkan lagi. Tapi Allah Taala bantah. Qul warabi wa rabbi katakanlah wahai Muhammad bahkan demi Rabbku latub'atsunna kalian semuanya akan dibangkitkan summa latunabbaunna kemudian akan dikabarkan bima amiltum dengan apa yang dulu kalian kerjakan wa dzalika 'ala Allah yasir yang seperti itu bagi Allah taala termasuk perkara yang mudah ikhwani fi din azza wa jazakumullah perhatikan baik-baik na'am bahwasanya hari kiamat sudah dekat hari kiamat sudah dekat kapan terjadi hari kiamat Kapan? Eh? Sudah dekat kan? Sudah dekat, cuman nggak ada yang tahu kapan terjadinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat hari Jumat. Namun Jumat yang mana nggak tahu juga. Paham ya? Nggak disebutkan juga. Yang jelas hari kiamat sudah dekat. Sejak Rasulullah diutus saja, hari kiamat sudah dekat belum? Sudah dekat. Kata Rasulullah apa? Bu'istu ana kahatain. Aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti ini. Jaraknya sangat dekat sekali antara jari telunjuk dengan jari nah jari tengah, dekat sekali. Itu padahal zaman Rasulullah ya. Sekarang kita di zaman siapa coba bayangkan? Sudah bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, bukan zaman atba'ut tabi'in, tapi kita zaman atba' atba' atba' atba'. Paham ya? Zaman yang jauh daripada zaman nah barakallahu fikum para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tentunya lebih dekat lagi. Oleh karena itu Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Perhatikan baik-baik. Hari kiamat telah dekat dan terbelahnya bulan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah sesungguhnya ilmu hari kiamat datangnya itu yang mengetahui hanya Allah taala. Dan bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu dekat. Yang jelas sebelum datang hari kiamat ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik termasuk tanda-tanda hari kiamat di antaranya apa? Di dalam hadis yang sudah kita baca hadis yang kedua nanti pun akan kita lewatin lagi. Nah, banyak orang-orang yang bermega-megahan di dalam membangun bangunan yang semula miskin akhirnya kaya mendadak. Mungkin hartanya sumbernya karena sumber yang haram, harta ribawinya atau harta yang sumbernya di pencurian atau penipuan. Intinya apa? Nah, barakallahu film kerusakan-kerusakan yang ada termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat sini qala Ibrahim alaihissalatu wassalam fi du'aihi berkata Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Perhatikan baik-baik. Jangan engkau ya Allah, janganlah engkau menyanyiakan aku, membikin aku sengsara di hari ketika manusia dibangkitkan semuanya. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, anak enggak bermanfaat, harta pun enggak bermanfaat lagi. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan baik-baik. Hati yang selamat itu hati yang bagaimana? Hah? Nah, itu juga benar teman yang anak inginkan bukan itu. Anak inginkan kalamnya Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah yang sudah kita lewati dahulu. Eh, jadi Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah menukilkan dari ahli tafsir sebagaimana dalam kitab nambah barakallahu fikum Fathul, Qadir yaitu ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang nanti akan datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat apa kata beliau apa ai as-salimu as-salimu nasyirki Eh? Al-khali Al-khali min bid'ati al-mutmainnu al-mutmainnu ila sunnah. Kata beliau, al-qalbus salim huwa as-salim al-syirki al-khali min bidati al-mutmainnu ila sunnah. Jadi hati yang selamat adalah hati yang apa? Hati yang selamat dari kesyirikan dan yang suci dari kebid'ahan dan tenang dengan as-sunnah. Itulah hati yang selamat. Nah, barakallahu fikum sudah kita lewati dahulu pembahasannya. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam bayangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalil. Apa itu Khalil? Di gelaran Khalil di muka bumi ini hanya dua orang saja yang dapat gelar Khalil. Siapa dan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan dan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan derajat khullah. Khullah itu kecintaan yang di atas apa mahabbah. Jadi mahabbah itu kecintaan, cinta, di atas mahabbah adanya khullah. Nah, yang mendapatkan gelar khullah, kecintaan khalil siapa tadi? Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, na'am barakallahu fikum, beliau berdoa seperti ini karena memang keadaannya ngeri sekali. Nah, dan beliau sangat eh, dikenang dalam artian banyak eh, disebutkan karena beliau sebagai teladan juga di dalam masalah bertawakal kepada Allah dan juga di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika bapaknya marah-marah? Siapa bapak Nabi Ibrahim alaihissalam namanya? Azar ketika marah-marah hendak membakar Ibrahim alaihissalam Eh, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihissalam pun dapat tawakal yang sangat kuat. Apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan itu saja. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala yang panas tersebut, apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana ucapan Rasulullah ketika dikasih ultimatum peringatan di teror, eh, musuh-musuh eh, kamu berkumpul jadi satu, ingin membunuhmu, ingin mengepungmu, ingin nah intinya menyakitimu. Apa kata Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah taala sebagai apa? nam penolong dan sebaik-baik pelindung Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang simpel, yang sangat simpel, pendek, ringkas maknanya sangat besar. Apa tadi? Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Paham ya? Nah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik pelindung dan penolong Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak ditampakkan, dimasukkan dalam api, api menjadi apa? dingin seketika dengan seizin Allah Subhanahu wa taala yaitu firman-Nya Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wahai api jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam Masya Allah. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Fahuwa yaumun azim. Maka hari kiamat adalah hari yang agung dan besar. Yauma yafirul mar'u min akhi. Itu hari yang seseorang lari dari saudaranya. Enggak kenal lagi wa ummihi wa abi lari dari ibu dan bapaknya wa sahibatihi wa bani yang suatu hari yang nabarakal seseorang seorang lari dari istrinya dan anaknya li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni masing-masing orang di antara mereka pada hari tersebut mengurusi dirinya sendiri bagaimana bisa menyelamatkan wa fi hadzal yaum dan pada hari tersebut hari kiamat yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumin yaumi idzim bibani nah ditampakkan di hadapan mereka dan mereka pun berangan-angan orang-orang mujrim orang-orang jahat berangan-angan kalau seandainya aku bisa menebus adab yang pedih ini dengan apa dengan anaknya paham ya anaknya dipakai untuk nebus biar selamat dari adab bisa enggak Enggak bisa. Tadi ayat yang sebelumnya bagaimana? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang harta pun enggak bermanfaat, anak enggak bermanfaat. Nah, orang-orang mujrim masih punya anggapan seperti ini. Masih punya angan-angan kalau seandainya bisa aku tebus adab yang seperti ini dengan anak. Anak itu yang jadikan umpannya. Allahu musta'an. Wa sahibatihi wa akhi, bahkan istrinya dan saudaranya. Nah, menjadikan tebusan. Wa fasilatihi lati tu'wih. Intinya barakallahu fikum nam mereka orang-orang mujrimun berupaya untuk menebus dengan bagaimanapun caranya. Nah, wa man fil ardi jami'an thumma yunzi. Bahkan mereka pun berani ingin menebus agar apa? Selamat dari adab tersebut semua yang ada di apa? bumi ini. Nah, intinya apa? Thumma yunzi. Intinya kemudian selamat. Tapi bisa enggak? Kala tidak akan bisa selamat. Fala yunjihi min hadza illa al-amal salih wa tarkul amal sayyi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang tersebut dari ancaman adab ini kecuali amalan saleh dan meninggalkan amalan yang jelek. Nasallallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusahhila umurana wa umura jami'il muslimin. rabbil alamin.